Bagaimana bantahan kepada syubhatnya Said Akil Sirat yang mengatakan bahwasanya yang mengatakan soft salat lurus rapat itu pemahamannya Wahabi. Karena takut kalau iblis masuk dalam soft-soft salat. Kalau kami senang iblis masuk dalam salat jamaah. La haula wala quwata illa billah. hadzal rajul imma jahil wa imma sahibu hawa, wasani aqrab. Ini orang imma dia bodoh atau sahibul hawa. Tapi yang kedua mendekati ya. Dia doktor jebolan umul qura Mekah. Bahasa Arabnya fasih. Tidak mungkin goblok. Tapi dia sahibul hawa. Kif sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Perintah Rasul dikatakan pemahaman wahabi. Kegoblokan yang kayak apa yang lebih jauh daripada ini? Penyimpangan yang kayak apa yang lebih parah daripada ini? Rasul memerintahkan. Sawu fakum fa inna taswiyatas sufu min tamamis sholah. taswiyatus sufu lurus dan rapat. Lihat Fathul Bari, sarah Sahih Bukhari, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Syafi'iyah. Tidak usah cari jadi mazhab yang lain. Dari Syafi'iyah. Juga Rasul menyatakan dalam uh, sabda yang lainnya lagi, la tadau al-furujati syaitan. Jangan kamu biarkan ada yang longgar-longgar untuk seton. Itu maknanya apa? Disuruh lurus. Jangan sekarang Itu bukan wahabi. Itu sunnah Nabi salatu wassalam. Na'udzubillah min dzalik. Yang dikhawatirkan ada unsur istihza bis sunnah, mengolok-olok sunnah. Kalau demikian keadaannya, na'udzubillah min dzalik, dikhawatirkan kekufurannya. Kekufurannya. Istihza bis sunnah kufur. Barakallahu fiik. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW mengatakan, jangan kamu biarkan yang longgar-longgar itu syaitan, ya hada, bukan setan jamaah sama kita orang. Setan itu kafir, tidak mungkin sholat. Dia itu datang untuk merusak sholatnya kaum muslimin, mengganggu sholatnya kaum muslimin, supaya jangan khusyuk, supaya jangan tenang, supaya bubar. Kok malah senang sama iblis? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nama ya. ahlu sunnah. Yang salah katakan salah, mungkar katakan mungkar, walaupun tokoh nasional. para kelas itu. Yang luar biasa dikatakan wahabi. La haula wa la quwata illa billah. Kalau wahabi adalah rasul, Masya Allah kebanggaan bagi kaum muslimin dikatakan sebagai wahabi. Karena Rasulullah SAW mengikuti Rasulullah SAW. Tapi penamaan yang salah kaprah. imam bodohnya orang ini, wa ima dia menyimpang. Yang kedua lebih mendekat itu. Sekali lagi, yang kedua lebih mendekat.